inti dalam kehidupan ini, tauhid. Masalah syirik tidak boleh diremehkan, tidak boleh orang melembek padanya. Nah, dengan cara penyampaian terbiah yang beliau sampaikan, maka tidak akan ada orang yang salah faham tidak akan ada orang yang salah mengerti, salah menangkap bahwa syirik itu haram apapun alasannya, bagaimanapun bentuknya. Tercela dan dilarang keras dalam agama dan itu sangat mungkar, sangat dibenci, sangat diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Dengan penyampaian yang seperti itu. Demikian pula perkara nyawa dan darah terutama bagi seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah perkara besar sebagaimana beliau sebutkan pula dalam hadis la yazalu rajul fi sa'atin fi sa'atin min dini malam yusib zaman harama tetaplah seseorang itu dalam kelonggaran dalam urusan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram membunuh seorang muslim yang telah syahadat perkara besar yang bahkan sebagian para ulama menyebutkan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah membunuh nah, perkara besar bukan perkara ringan sehingga orang betul-betul paham ini kemungkaran yang luar biasa fasallallahu alaihi wasallam qad ballaghal balaghal mubin betul-betul penyampaian yang jelas gamblang nyata tidak akan ada dua orang yang berselisih untuk memahami itu. Maka itulah hikmah meletakkan sesuatu masing-masing pada tempatnya. Allah sebut dalam Al-Baqarah 269, "Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah berikan hikmah kepada yang ia kehendaki dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah di dalam Quran ada dua macam bentuk penyebutannya. Terkadang mufrodah tersebut secara tersendiri seperti ayat Al-Baqarah. Terkadang tersebut bebarengan dengan kitab Kitab wal hikmah, kitab wal hikmah. Maka kalau itu mufradah, para ulama tafsirkan dengan kenabian atau ilmu Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, hikmah adalah ilmu Quran, nasikh mansuknya, muhkam mutasyabihnya, muqaddam dan muakharnya, halal dan haramnya, dan yang semisalnya. Begitu pula kata Imam Mujahid al-fahm wal ilm wal fiqh fid din. Pemahaman Fiqh fid din juga Mujahid sebutkan isabah fil qaul wal fi'il. Hikmah itu tepat, benar dalam perbuatanmu maupun dalam ucapanmu. Di antara mereka yang mengatakan hikmah adalah pemahaman al-fiqh fiddin tadi riwayat Ibnu Abbas disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari begitu pula Abu Darda radhiyallahu an qiraatul Quran wal fiqra hikmah itu dengan kamu baca Quran dan memikirkan makna arti yang ada padanya. Disebutkan itu dari kota dan juga Ibn Di'ama sedusi rahimahullahu taala. Yang kedua yang menafsirkan hikmah dengan isabah. Orang itu benar, muwaffaq, mendapat taufik dalam ucapan maupun perbuatannya. Ini juga di diriwayatkan dari tafsir Mujahid disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya yakni isabah fil qaul benar apa yang dia katakan sesuai dengan syariat Allah demikian pula disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid juga Zaid ibnu Aslam, juga Malik rahimahumullahu taala. Demikian pula yang menafsirkan hikmah ada yang menafsirkan dengan khasyah rasa takut kepada Allah seperti Imam Rabi' dan Abu Aliyah Qala al-hikmah al-khasyah. Rasa takut kepada Allah. Serupa dengan itu tafsir Imam Sa'id bin Jubair dan Matar Al-Warraq rahimahullahu taala. Dari semua tafsir ini Imam At-Tabari menyimpulkan bahwa yang lebih tepat penafsiran hikmah di dalam ayat adalah ma'rifatul haq wal amala bihi. Hikmah adalah kamu mengetahui al-haq dan itu yang kamu amalkan. Wal isaba fil qawli wal amal dan dengannya setelah kamu punya ilmu kamu tahu al-haq tepat kamu mendapat taufik benar apa yang kamu katakan benar apa yang kamu perbuat sesuai dengan al-haq tersebut dan itu tidaklah keluar dari ilmu wal fiqh fid din pemahaman yang baik dan benar dalam syariat maka penafsiran semua para ulama salaf tadi benar satu sama lain saling mendukung dan menguatkan yang menafsirkan pemahaman fikih benar perkataan perbuatannya rasa takut kepada Allah karena orang yang semacam itu pastilah akan bertambah rasa takutnya kepada Allah sehingga terbimbing dengan hidayah dan taufik dalam setiap langkah ucapan dan perbuatannya demikian mereka tafsirkan hikmah berdasarkan nusus dan asar dari para a'immah salaf rahimahumullah sebaik-baik generasi umat ini maka bukannya hikmah itu kamu gatuk-gatukkan sendiri semaumu Bukannya hikmah itu kamu ukur dengan hawa nafsumu, bukan pula barometernya adalah perasaanmu dan kejahilanmu, tetapi ilmu faham anillah al-fiqhu fid din sehingga akan benar dan tepat ucapanmu dan perbuatanmu. Bagaimana para ulama membimbing, bagaimana para fuqaha dan masyaikhus sunnah karena mereka adalah kudua, toladan bagi kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalau kita berbicara tentang hikmah, tentu di sana ada afat, kendala, dan penyakit yang bisa merusak hikmah pada seseorang. Maka yang pertama adalah hawa nafsu pada dirinya. Dalam Al-Qasas Allah sebutkan innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah Orang yang paling sesat adalah yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Tidak ada ilmu, tidak ada fikih dalam syariat. Bukan pula dengan bimbingan para ulama orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka lebih cemburu dari kita tentang agama ini. Mereka lebih paham dan lebih ingin maslahat, ingin baik. Maka bukan dengan hawa nafsu akan rusak makna hikmah itu ketika ditafsir-tafsirkan sendiri dengan kemauan hawa nafsunya. Oh ini adalah hikmah. Begini seharusnya hikmah dalam dakwah. Yang kedua adalah kejahilan. Dan ini balak dari segalanya. Jahil. Telah kita sebutkan tadi penafsiran a'immah. Al-hikmah, al-fiqh, fiddin, faham anillah. Kejahilan. Dalam Az-Zumar 64, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Katakan apakah kepada selain Allah kalian perintah aku untuk beribadah wahai orang-orang jahil maka jahil ziddul ilm lawan utama dari ilmu dan kejahilan tidak mengenal usia, tidak mengenal struktur, tidak mengenal label dan jabatan seseorang. Tidak berarti yang punya gelar ini, punya gelar itu, kemudian dia terselamatkan dari kejahilan. Betapa banyak jahil dari orang yang punya titel sekian panjangnya. Oleh sebab itu lima Muhammad rahimahullah dalam Usulus Sittah menyebutkan tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan siapa itu ulama dan apa itu ilmu penjelasan siapa itu fuqaha dan apa itu fiqih wa man tashabbaha minhum wa laysa minhum penjelasan siapa yang menyerupakan diri seperti mereka padahal bukan dari mereka. Beliau sebutkan pula terkadang perkara itu jelas dalam Quran, wadih, nyata di dalam sunnah, dalam syariat, wa ma'adzalik dhalla fihi uqala'ul alam atau uqala' bani Adam beliau sebutkan wa asqiyaul alam Ternyata yang tersesat justru orang-orang pinter. Orang-orang yang jenius. Orang-orang yang bahasa mereka akalnya, otaknya brilian. Mungkin lulus dengan nilai komlut. Ukola Bani Adam. Wa azkiyaul alam. Bukan orang-orang bodoh. Bukan orang yang gak berpendidikan. Tapi nyatanya tersesat. Justru dia yang paling tidak mengerti, tidak tahu dan paling banyak penyimpangannya terhadap pokok-pokok penting agama. Termasuk enam pokok yang beliau sebutkan dalam risalahnya. Maka tidak mengenal, jangan tertipu. Hanya karena gelar dan titel seseorang tidak menjamin kejahilan. Ilmu sebagaimana Imam Malik sebutkan nur yakdifullah fi qalbi abdi namanya ilmu itu cahaya yang Allah berikan pada kolbu seorang hamba dengannya dia mengerti halal haram mana perintah mana larangan mana yang Allah inginkan apa yang Allah kehendaki apa yang Rasul ajarkan hadal ilm Itulah ilmu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, aku melihat orang-orang yang lama menuntut ilmu, tua, banyak karyanya, tetapi tidak berbobot bahkan tidak ingin didengar Orang nggak ingin mendengar darinya, tidak mau mengambil darinya. Menbuz. Terusir dari mereka, tertolak. Risih orang untuk melihat dan mendengar dia. Sementara aku melihat, kata Ibn Jauzi. Anak yang masih muda, usianya juga masih belia. Ilmunya pun jauh dibanding itu. Yang sebelumnya. Tapi lahul qabul diterima oleh banyak orang, disenangi, didengar nasihatnya karena ilmu yang ada padanya terpancar hikmah dari dirinya. Pentingnya keikhlasan, pentingnya niat pada diri setiap orang Oleh sebab itu mereka selalu ingatkan para imah, selalu ingatlah terhadap dua orang, Abu Thawr dan Dawud Yang satu, kalau dibanding secara fikih dan ilmu Abu Thawr, jauh di bawahnya. Secara keilmuan. Karena ilmu teori. Siapa saja bisa mempelajari. Bisa saja banyak ilmunya. Bahkan beliau sebutkan tidak ada sepersepuluhnya Abu Thaur. Tetapi yang ini lam yaktub lam yuktab lahul qabul. Tidak tercatat untuknya qabul, tidak diterima. Ditinggalkan oleh ahlu sunnah. Manbud. Sementara Abu, Abu Thaur diangkat derajatnya oleh Allah dimuliakan karena ilmunya karena sunnah yang beliau ikuti. Nah. Maka ini kejahilan. Yang ketiga adalah taklid dan taasub, a'ma, fanatik, buta Dia ikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang atau yang dia dapati dari pembesar-pembesarnya. Firman Allah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbunallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la ya'qilun kalau dikatakan kepada mereka, ikuti, mari, ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ikuti oleh kalian. Mereka jawab, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari leluhur kami. Taklid. Katakan apakah kalian masih mengikuti leluhur kalian? walaupun mereka tidak berakal dan tidak mengetahui sesuatu layak apakah kalian tetap mengikuti leluhur kalian padahal mereka la ya'lamuna syai'an tidak mengetahui ilmu sama sekali walayah yahtadun tidak pula mereka terbimbing pada hidayah dalam Al-Maidah 104 maka ini menghalangi untuk orang itu bisa hikmah dalam dakwanya sudah sudah nggak objektif karena segalanya hanya berdasarkan taklid dan takasub kepada sesuatu yang tertentu. Yang keempat adanya gurur, tertipu pada dirinya sendiri, ini menganggap dirinya sudah segalanya atau menganggap dirinya mencapai tingkatan tertentu sudah sangat tinggi di dalam ilmu sehingga karenanya kemudian tafarrud menyendiri. Merasa cukup. Dengannya mereka lepas. Tidak mau bermusyawarah. Bertanya. Dan berjalan di belakang para ulama kibar. Yang rasikhin fil ilm yang mumpuni mereka dalam ilmu yang tua di dalam dakwah padahal Rasulullah sebutkan di Bukhari dalam Adabul Mufrad inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah dihormatinya orang tua yang muslim sudah beruban ini dari usianya dihormati dalam segala hal kamu duduk dia berdiri kalau di tempat umum atau kendaraan suruh beliau yang duduk kamu yang berdiri itu penghormatan kepadanya dan itu pengemuliaan yang Allah berikan untuknya. Para ulama sebutkan kalau itu hanya karena usia yang tua sudah lebih diutamakan dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan padanya terlebih ketika orang itu tua bukan hanya pada usianya tapi dalam ilmu dalam dakwah jauh mendahului kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, mereka sudah berjuang, sudah dalam dakwah, berjihad, menyebarkan sunnah. Nah, penyakit hurur. Orang merasa tertipu pada dirinya seakan dirinya mencapai derajat tertentu dalam ilmu yang karenanya dia tidak membutuhkan lagi bimbingan para ulama-ulama besar tersebut dan itu titik kehancuran waliyadzubillah makhzul seorang hamba makhzul kata Ibnul Qayyim al-khudlan maknanya an yakilakallah ila nafsik Na'udzubillah. Ketika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri. Terharamkan kamu dari taufik. Kamu dipasrahkan urusanmu pada dirimu sendiri. Segala-galanya dirimu, dirimu. Kamu merasa dirimu besar. Mungkin kamu anggap dirimu seperti Syekhul Islam. Sudah mampu dan bisa menyelesaikan segala urusan dan problematika dakwah dengan dirimu sendiri. Kalaupun kalaupun sebagian dari mereka mengaku merujuk kepada ulama atau masyayikh, mereka orang-orang yang juga masih muda. Yang dimaksud al-barakah birikum Barokah itu bersama pembesar-pembesar kalian ya orang-orang tua yang sudah mumpuni dalam ilmu syabat lihahum fil ilm orang-orang yang sudah beruban jenggotnya dalam ilmu eh daudabat zuhuruhum yang diistilahkan sampai bungkuk punggungnya karena membaca buku ini menelaah usianya sudah 70 80 tahun lebih orang-orang yang semacam itu nah, akan tetap baik umat ini selama mereka mau merujuk kepada agabirnya dan itu yang dicontohkan oleh salaf di awal hadis di Sahih Muslim bagaimana tabiin berangkat dari Basrah menuju Mekah atau Madinah dalam umroh atau hajinya untuk mencari para sahabat karena para sahabat kibar dibanding dengan para tabi'in yang datang setelahnya menanyakan bid'ah qadariyah mereka tanyakan mereka kembalikan kepada akabir pembesar-pembesarnya. Makanya salah satu dari ungkapan yang diingkari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah ungkapan as bin nafs ada gurur siqah itu kepercayaan pada diri sendiri harus pede membuat orang tertipu. Dan karenanya banyak muncul keganjilan-keganjilan dan keanehan-keanehan. Antara lain, bermuasal dari gurur ini ketertipuan pada dirinya sendiri, kaidah yang biasa mereka dengang-dengungkan. Yang penting, kamu hadiri semua majelis. Kamu datangi. Siapapun yang bicara dengarkan Siapapun yang nulis baca. Pokoknya semuanya. Lalu ambil yang baiknya, kamu buang, kamu tinggal yang jeleknya. Yang hak kamu terima, ya kalau itu batil kamu buang. Ini dasar kaidah ini adalah gurur pada dirinya. Seakan dia aman dari syubhat, Seakan dia nggak akan tergoda dan terseret kepada fitnah. Sehingga memberikan hatinya di tempat-tempat syubhat, di tempat-tempat fitnah. Datang ke majelis siapapun yang bicara, siapapun yang menulis dia baca, dia ikuti, dia dengar. Kalau orang ingin selamat, dia tidak akan mendekatkan dirinya ke tempat-tempat bencana, tempat-tempat celaka. Dia menghindar akan menjauh. Itu yang ingin keselamatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam perkara hikmah sering ahlu sunnah menjadi bulan-bulanan ahlul bid'ah dan hizbiyin sebagai orang yang tidak hikmah dalam dakwahnya jauh dari hikmah dalam tutur kata maupun sikap mereka atau perbuatannya dan itu suara sumbang yang tidak kita herankan. Jangankan kita yang terlalu lemah dan banyak kekurangannya. Dan itu kita sebutkan jujur dari diri kita bukan karena tawaduk. Memang kita masih banyak, terlalu banyak bahkan kekurangan dan kelemahan kita. Nasallallahu taufiq. Akan tetapi orang yang jauh lebih mulia dari kita para ambia, para mursalin juga tidak luput dari cercaan dan celaan itu dikatakan penyihir, dikatakan tukang tenun, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan apa saja. Maka bukan hal baru. Kalau kemudian adba'ur rusul, pengikut para rasul pun kemudian mendapat perilaku yang sama. Asyadun nasi bala'an al-anbiya Thumal amsal fal amsal Orang paling berat Ujiannya adalah para nabi Kemudian yang semisal mereka Kemudian yang semisal mereka Yubtala rojul ala qadri dinih Atau ala qadri imanih Orang diuji sesuai batas agama atau imannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Kalau agamanya kuat, kekar, maka akan ditambah ujian padanya, diberatkan. Makanya yang paling berat para nabi karena agama dan iman mereka paling kuat. Alaihimussalam wassalam ini semua ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya balasan besar Allah janjikan bagi mereka yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Berlipat-lipat ganda banyak. Hanya Allah yang maha tahu. Betapa banyaknya pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang bersabar. Wa nas'alullah as-sabr manhaj salaf adalah manhaj yang paling hakim, penuh hikmah dengan bimbingan aima dan para ulama salaf. Di situ hikmah dan mengandung segala hikmah. Kalau saja itu dipelajari, kalau saja itu diamalkan dengan baik dan benar. Tapi tamyi sikap melembek dan hawa nafsu serta kejahilan seringnya mengalahkan semua ini. Kadang dengan anggapan kita ini sedikit, alusuna itu minoritas, mereka yang lebih banyak nggak ada gunanya di boykot. Hajar nggak bisa diterapkan di zaman seperti ini. Berkata fulan, berkata fulan dia nukilkan dari sana sini. Miskin. Dae. Kehilangan jalan. Kasihan. Nah. Terlalu pede pada dirinya sendiri. Kemudian gabung. Larut dengan ini dan itu ke sana kemari magrur jangankan orang lain dirinya sendiri hatinya bukan dia yang berkuasa bukan di tanganmu urusan hatimu baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha' Hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bukan di tanganmu. Kamu nggak bisa jamin. Benar. Sebagian dari para a'imah dan para ulama kita. Rahimahumullah. menyebutkan dikala ahlu sunnah itu lemah Dikala ahlu sunnah itu sedikit dan kekuatan bid'ah dan hizbiyah yang lebih besar, lebih kuat, kemaslahatan terkadang menuntut untuk tidak dihajar mereka. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah hajar secara mutlak Mereka hanya memandang hajar dari kemaslahatan mahjur. Mereka hanya pandang kemaslahatan orang-orang yang dihajar. Percuma, nggak bisa. Itu di zaman dulu salaf yang mayoritas dan sunnah yang dominan. Begitu dihajar mereka terhina begini-begini. Kemudian akan diharapkan tobat dan sadar. Sekarang terbalik. Mereka yang kuasa, mereka yang lebih banyak. Mereka lalaikan kemaslahatan hajir. Kemaslahatan orang yang menghajar. Dirimu sendiri yang menghajar mereka. Dengan kamu menghajar, kamu selamat dari syubhatnya, dari fitnahnya. Dan itu kemaslahatan yang sangat besar. Selain daripada itu, siapa yang mengatakan kepada kalian, kalau kalian tidak mampu, ketika kalian lemah, ahlu sunnah sedikit, lemah begini, nggak bisa mengajar taib, apakah berarti dengan itu kamu boleh larut bersama mereka, gabung bersama mereka, kamu kumpulkan semua pihak, kamu rangkul, kamu ketawa ketiwi, kamu akrab, kamu mesra dengan mereka semua. Ini pernyataannya siapa? Imam yang mana? Semestinya kalau dia berakal dan berilmu dibatasi dan demikian para ulama menjelaskan toyib kita bersama kalian bahwa terkadang tidak mampu nggak bisa karena mereka lebih kuat lebih banyak kita nggak bisa menghajar tidak bisa memboikot mereka toyib. tetapi tidak berarti kamu larut bersama mereka jaga dirimu menjauhlah kamu tidak berbicara tentang dia labas di saat itu tidak memungkinkan. Kamu tidak menyeru untuk orang lain meninggalkan dia. Tidak mentahdir, boleh. Tetapi tidak berarti kamu datang ke dia, kamu ketawa ketiwi bersama dia, kamu jalan ke sana kemari bersamanya, kamu ngisi ke sana kemari duet bersama dia, kamu ini manhajnya siapa? Tinggalkan dia. Menjauhlah darinya. Ketika Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan ayat fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan kalian duduk setelah peringatan ini, setelah kamu ingat, setelah kamu tahu bersama orang-orang zalim. Demikian pula ayat-ayat yang semakna dengan itu, Beliau katakan al-mungkar kemungkaran yang menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Iza lam tastati' an tuzilahu fazul anta anhu. Dalam tafsir Qurtubi. Kalau kamu merasa nggak mampu untuk menghentikan ini kemungkaran, kamu nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan untuk membantahnya, untuk menghajarnya, untuk mentahdirnya, madorotnya besar. Kamu nggak bisa melakukan semua itu paling tidak kata Qurtubi zul anta anhu. Kamu yang menyingkir. Kamu yang menjauh. Ya sudah, kamu nggak mampu wala yukallifullahu nafsan illa usaha Allah nggak akan bebani orang lebih dari kemampuannya jangan lakukan semua itu karena di luar kemampuanmu kamu akan terkena madarat bagus tapi kamu segera menyingkir menjauhlah bukan ber, bukan berarti kemudian kamu masuk bersama dia menyatu bersama dia bukan demikian agama Allah Ketika beliau pula tafsirkan Imam Qurtubi menafsirkan ayat La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala al-ayat Larangan Allah kepada mukminin untuk mengangkat bitanah Bitanah itu orang dekat. Orang yang paling kamu percaya, orang yang kamu akrab dengannya, kamu minta pendapatnya dan sebagainya. Min dunikum, sementara itu bukan dari kalian, bukan dari mukmini. Kata Imam Qurtubi, kana yuqal kullu man laisa ala madhabik fala yanbaghi an tujalisahu wa tudaniyahu. Aukamakola. Setiap orang yang madhabnya nggak sama dengan kamu, ini manhaj. Agamanya, pemahamannya nggak sama sama kamu, maka nggak pantas dan tidak boleh kamu duduk bersamanya, kamu dekat dengannya, bergaul dengannya. Karena dia bukan dari kalian. Dan Allah larang, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah Allah ingatkan dalam ayat kebencian mereka, permusuhan mereka kepada kalian. Hmm. Setiap orang yang beda dengan kamu, kamu tahu ini orang bukan bermanhat salah bukan ahlu sunnah ini orang hizbi ini orang begini kelompok ini dia kelompok itu ini orang begini warnanya begini warnanya begitu nggak sama dengan kamu dalam tanda kutip kalau memang kamu mengaku di atas sunnah maka nggak bisa dan tidak dibenarkan kamu duduk bermujalasa bergaul akrab dengannya ke sana kemari demikian syariat Allah Inilah hikmah. Urusan kamu gak mampu ya sudah. Biarkan yang lain yang merasa mampu. Tapi jangan kamu korbankan diri kamu. Hancur. Kamu pertaruhkan iman dan manhaj akidahmu. Wala dan barokmu. Pada orang-orang yang sesat dan menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamati pernyataan-pernyataan para ulama salaf, zahat, emas, pantas dicatat dengan tinta emas. Padahal mereka bicara 14 abad kurang lebih yang lalu, 13 abad yang lalu. Dari sahabat, tabi'in, a'imah setelah mereka. Bagaimana banyak dari mereka mengatakan al-mujalis li ahlil bid'ah asyaddu alaina minhum. Orang yang duduk bersama ahlul bid'ah lebih bahaya, lebih parah bagi kami ketimbang ahlul bid'ah itu sendiri. Duduk, mujalis, bermajlis, datang di majlisnya bersamanya. Mereka sebutkan ini karena mereka tahu ini akan beralih kepada tingkatan yang lebih parah dan lebih parah asalnya begitu bermajlis bersatu padu satu dauro satu ini saling mengisi pada tingkatan berikutnya dan berikutnya syaitan akan menyeret dia sampai mulai dia bukan lagi bermajlis tapi mulai adanya pemberian udur dulunya cuma bermajlis kalau diingatkan pun paling ngomongnya Iya tapi apa kita ini lemah Kita butuh anu anu anu anu Berjalan waktu mulai anu, Ternyata mereka itu nggak gitu nggak seperti yang kamu duga Mulai ngasih-ngasih udur Terus berjalan dan berjalan meningkat Bukan lagi ngasih udur Mulai dia membela mereka Jadi pengacara untuk mereka membela dengan segala kemampuan yang dia miliki. Waliyadzubillah. Terus meningkat dan meningkat sampai dia menyerang kepada ahlul haq. Menjadi bala tentaranya mereka. Salafus soleh faham semua ini. Punya pelita, punya cahaya dengan wahyu. Quran dan sunnah yang terus mereka kaji siang malam Makanya mereka katakan al-mujalis asyad. Yang bermajlis itu lebih parah. Bermajlis saja sudah lebih parah. Baru sekedar bermajlis. Satu majlis. Datang ke majlisnya. Belum tingkatan memberi udur. Belum tingkatan membela. Belum tingkatan menyerang kepada ahlu sunnah. Sudah dari awal bermajelis mereka ingatkan bahaya parah, berat. Rahimahumullah. Seakan imam-imam itu berbicara di hari ini, detik ini kepada kita. Karena begitulah faktanya. Seperti itulah kenyataannya. rahimahumullah penuh hikmah yang mereka sampaikan. Bagaimana tidak? Ilmu dan nusus Quran wa sunnah itu yang selalu mereka baca, mereka pelajari. Dalam hidupnya mereka amalkan, Maka seperti yang Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sebutkan, janganlah kamu menjadikan kelemahanmu sebagai hikmah. Padahal kamu tahu pada dirimu sendiri kamu itu doif, lemah. nggak bisa bertindak tegas, nggak mampu untuk berbuat ini, untuk berbuat itu Ketidakmampuanmu ini kamu kemas, kamu bungkus seakan inilah hikmah dalam dakwah. Padahal itu ketidakmampuan kamu dan kamu sadar pada dirimu ada itu kelemahan. Itu hawa nafsu wal jahil. Jangan pula kamu menilai keberanian, saudara-saudaramu dan ketegasan mereka kamu jadikan itu sebagai syiddah madmu kekeras yang tercela kasar di masa dulu di zaman a'immah keras kepada ahlul bid'ah kepada ini menyingkir menjauh dari mereka minimalnya tidak mau bergaul, tidak mau duduk bermajlis dekat dengan mereka. Itu minimalnya. Itu bagi mereka mankoba suatu kehormatan, suatu pujian. Gak ada yang mencela. Yahi anak Yunus bin Ubaid. Imam. Rahimahullah. Yunus bin Ubaid sekilas orangnya ketika jual kain di pasar maksud dia ada hajat dia titipkan ke keponakannya kamu jaga di sini ya ingat yang ini harganya sekian misalnya 100 dinar yang ini 50 dinar ini sekian dinar itu bisa pergi Gak lama ada orang-orang Syam datang senang dengan kain ini berapa? Kata si ponakan mumpung pamannya nggak ada, dia lipat gandakan harganya agar keuntungannya banyak. Ini 200 dinar. Padahal 100 dari Yunus. Walhasil karena mereka senang dibeli. Nggak lama Yunus pulang. Ada yang laku, ada paman ini. Berapa? 200 dinar paman. Aku nggak ridho. Siapa yang beli? Mungkin Orang-orang itu kejar oleh Imam Yunus bin Ubaid. Sampai ketemu. Dan ditanya kalian yang beli kain tadi. Iya. Kalian ada dua pilihan. Kalian kembalikan kainku. Ini uang kalian. Atau kalian ambil itu kain dan kalian ambil sisa uang kalian seratus dinar. Karena aku hanya jual kain itu hanya seratus dinar. Walhasil mereka tetap ingin kayaknya dan ambil sisanya 100 dinar. Mereka takjub dan heran ada orang kok seperti ini. Mereka tanya siapa anda ini? Kata beliau aku hamba Allah Yunus bin Ubaid. Kata mereka subhanallah. Alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan anda. Kami tahu nama Anda ini dari bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Dulu kalau mereka perang, berjihad, fisabilillah, dan sedang dalam keadaan terdesak oleh musuh, namanya perang. Dalam keadaan panik karena terdesak oleh pasukan musuh. Bapak dan kakek kami itu pada berdoa, memohon kepada Allah, mengucapkan dalam doanya Allahumma ya Rabba Yunus bin Ubaid unsurna Ya Allah Robnya Yunus bin Ubaid tolonglah kami dan gak lama pertolongan itu diturunkan oleh Allah ini Yunus bin Ubaid ketika beliau mendapati anaknya keluar dari majlisnya Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah, ma'ruf. Keluar dari majelisnya saja, bukan bergaul, bukan bersahabat, bukan akrab, bukan mesra, bukan ini. Duduk datang di majelisnya Amr bin Ubaid Mu'tazilah. Belum lagi Bukan anaknya membela Amr bin Ubaid, bukan ngasih udur Amr bin Ubaid, apalagi memusuhi para ulama sunnah, bukan di majelisnya. Tok kesalahan si anak cuma datang di majelisnya Amr bin Ubaid. Apa yang dikatakan Imam Yunus kepada anaknya? Wahai anakku, Aku dapati kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Demi Allah, kalau seandainya aku mendapati kamu keluar dari rumahnya Makhonid, maaf, orang-orang gay yang biasa melakukan naudzubillah homoseksual, lebih aku senangi ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid imam yang mengerti arti daripada sunnah. Faham bagaimana menyelamatkan akidah dan manhaj keluarganya. Keduanya kejelekan tentunya ma'ruf. Tidak diinginkan. Tapi jika dibandingkan seandainya itu terjadi kemaksiatan ini jauh lebih ringan Itu baru tingkatan sekali lagi bermajlis. Sudah seperti itu ungkapan Yunus bin Obed. Kamu keluar dari para rumahnya Mahanis. Lebih aku senangi ketimbang kamu keluar dari majlisnya Amr bin Obed. Siapa yang tidak terdidik untuk mencintai manhajnya ketika mendengar ungkapan seperti ini, Siapa yang tidak tertarbiah mendapat tarbiah yang begitu soleha ketika mendengar ungkapan seperti ini. Siapa yang tidak terjaga manhaj dan akidahnya ketika mendengar ungkapan seperti ini. Nah, nggak ada yang mencela Amr, eh, mencela Afwan Imam Yunus bin Ubaid. Nggak ada satupun yang mengatakan terlalu keras Yunus bin Ubaid pada anaknya. Ada apa sampai seperti itu? Wong cuman bermajlis. Belum juga ngasih udur, belum juga bela-bela, belum juga memusuhi ahlu sunnah. Terlalu keras, terlalu ekstrim Yunus bin Ubaid. Justru ini sebagai manakib beliau tersebutkan dalam biografi beliau sebagai keutamaan dan kemuliaan beliau. Para ulama yang setelahnya memuji beliau karena itu. Rahimahullah. Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah. Bagaimana beliau menolak kunjungan Dawud Al-Zahiri yang datang untuk menjenguk beliau. Siapa? Daud. Aku tidak izinkan dia masuk. Nah, karena dia menyatakan Quran itu makhluk. Daudnya bahkan mengingkari, katakan kepada ayahmu, demi Allah aku nggak pernah bilang begitu, aku kata anaknya, ayah, Daud mengingkari, kalau bahasa sekarang sudah ada tabayun, klarifikasi, tasabut. Ternyata dia mengingkari. Enggak kemudian Imam Ahmad, oh ya sudah kalau gitu suruh masuk. Enggak. Imam ahlu sunnah. Beliau katakan yang mengabari aku lebih aku percaya ketimbang Dawud al-Zahiri. Suruh dia pergi. nggak diterima. Padahal tabayun langsung ke Dawudnya. Di depan pintu Dawudnya. Nggak diterima oleh Imam Ahmad. Ekstrim Imam Ahmad. Nggak bijak dalam dakwahnya. Orang sudah ngasih klarifikasi kok nggak diterima. Nggak bijak rupanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang bijak ya orang-orang cecunguk yang baru juga mencium alif bakta dalam ilmu. Nah, imam ahlu sunnah di zamannya dan di zaman-zaman berikutnya. Rahimahullah. Yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan semacam itu mengakui, bukan kemudian mencela. Diriwayatkan oleh Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal bagaimana Imam Yahya ibnu Ma'in, partner Imam Ahmad, beliau mengakui Beliau katakan yuriduna minna an nakuna Ahmad ibnu Hanbal. Wallahi la naqwa ala ma yaqwa alaihi Ahmad. Mereka nuntut inginnya kami orang-orang seperti aku, Yahya bin Ma'in. Jadi seperti Ahmad ibnu Hambal. Wallahi kita nggak mampu, nggak kuat. Untuk seperti Ahmad ibnu Hambal. Setiap majelisnya sering hampir tiap majelisnya Yahya ibnu Ma'in menyebut nama Ahmad. Ya, ini misalnya perkara ini tidak diridhoi oleh Imam Ahmad. Masalah ini Imam Ahmad memakruhkan. Ahmad berpendapat demikian, Ahmad begini, Ahmad begitu. Sehingga orang yang di majelis Yahya bin Ma'in mengatakan gak ada ulama lain kecuali Ahmad. Kamu sedikit-sedikit Ahmad bin Hambal begini, Ahmad bin Hambal begini, Ahmad begini, Ahmad begitu. Betapa seringnya engkau sebut nama Ahmad. Kata Yahya ibnu Ma'in, wallahi kalau seandainya seluruh majelis kita ini dari awal hingga akhir tiap majelis kita sebut Ahmad Ahmad bin Hambal, niscaya belum cukup untuk mengejar keutamaan Ahmad ibnu Hambal. Hada Yahya ibnu Ma'in. Beliau nggak mampu seperti Ahmad ibnu Hambal, beliau akui. Tapi nggak kemudian mencela, nggak kemudian memusuhi, Nggak kemudian menghabis-habisi Imam Ahmad. Apa Ahmad itu? Apa Ahmad terlalu ekstrim? Ahmad terlalu keras. Hakada aima Hukama. Bijak. Hikmah mereka. Saling mendukung. Saling menguatkan. Semacam itu pula Ali bin Al-Madini. Guru Bukhari. Yang beliau pun mengakui nggak mampu, nggak bisa seperti Ahmad ibnu Hambal. Ketegasannya di masa fitnah, keteguhannya, siksaan hampir 20 tahun beliau di dalam penjara dan azab. Sampai tukang cambuknya mengatakan, "Wallahi wa Imam Ahmad, cambukanku dari awal hingga terakhir ini kalau seandainya dicambukkan ke seekor ontal sudah mati dari dulu." unta yang begitu besar karena seringnya dicambuk udah mati 20 tahun siapa yang kuat tapi diakui oleh yang yang tidak merasa kuat seperti itu kata Ali bin Al-Madini rahimahullah memuji Imam Ahmad bagiku Ahmad ibnu Hambal lebih afdol di masa fitnah ketimbang Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, hati-hati wahai Ali bin madini itu Abu Bakar. Ini sahabat yang begitu mulia. Naam kata Ali bin madini Abu Bakar dalam persahabatannya tentu tidak mungkin terkejar. Tapi di masa fitnah. Fitnah Abu Bakar, fitnah di masa Abu Bakar, Afwan. Fitnah ridda, kemurtatan. Ma'ruf. Bagaimana banyak orang murtad banyak orang meninggalkan Islam sampai kata Ibnu Mas'ud, "Kitna annahlak laula Allah najjana bi Abi Bakar." Hampir-hampir kami Ibnu Mas'ud ini yang berbicara. Kami hampir binasa, hancur karena dahsyatnya kemurtatan di masa itu. Kami hampir hancur kalau saja Allah selamatkan kita dengan adanya Abu Bakar Siddiq yang tegas di masa Abu Bakar menghadapi fitnah, Abu Bakar tidak sendiri. Bersama beliau sekian banyak sahabat, semuanya sepakat bersama Abu Bakar. Sempat sebentar Umar radhiyallahu an terjadi ini, tapi kemudian sepakat dengan Abu Bakar semua sahabat. Lah Imam Ahmad, siapa yang bersamanya di masa fitnah? Tidak satupun. Tidak satupun. Sebagian yang ada termasuk Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in menjawab. Ini mengatakan Quran makhluk. Khaufan. Tentunya yang mereka yakini kalamullah ghair makhluk. Karena takut dari ini dan itu. Asyahid mereka menjadikan ini mangkoba pujian, kehormatan, sikap tegas kepada ahlul bidah, kepada hizbiyin. Bukan celaan. Terus masih banyak yang lainnya. Begitulah para ulama salaf rahimahumullah. Sekali lagi kita pun tahu bahwa memang tidak semuanya dan tidak di setiap waktu bisa itu diterapkan dan itu adalah hikmah. Enggak semua orang bisa kamu bicarakan, enggak semua orang bisa kamu sikapi demikian. Tapi yang terpenting bagaimana kamu menyelamatkan dirimu Jangan kamu jerumuskan ke lubang-lubang fitnah, ke lembah syahwat, syubuhat. Itu tuntutan dalam hikmah. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Allahu taala alam. وصلى الله على نبينا محمد